بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Kita lanjutkan membaca kitab Siyam berikutnya permasalahan al-qadha bagi mayit dibawakan di sini <coughs> hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyam <coughs> sama'an anhu waliyu man mata wa alaihi siyamun sama'an hu waliyuhu barang siapa yang meninggal dunia wa alaihi dan dia mempunyai hutang puasa sama anhu maka walinya ahli warisnya sama'anhu berpuasa menggantikan hutang puasanya <clears throat> Para ulama dalam permasalahan ini ikhtilaf orang <clears throat> lebih ada tiga pendapat. <clears throat> Nah, Anda pada yang pertama mengatakan orang si mayit yang punya hutang puasa maka tidak perlu digantikan atau tidak disyariatkan mengganti <clears throat> mengkodok puasanya. dan ini pendapat ulama diantaranya Abu Hanifah dan ini madhab Hanafiyah tidak perlu mengganti puasa nazar ataupun hutang puasa Ramadan atau yang lainnya demikian pendapat Abu Hanifah dan madhabnya dan ini juga pendapat Imam Malik dengan dalil-dalil ayat dan hadis. ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa an lil insani illa ma sa'a wa an lil insan illa ma sa'a manusia tidaklah memperoleh tidak memiliki kecuali apa yang dia perbuat apa yang dia usahakan dalam surat An-Najm ayat ke-39 wa an lil insan illa masa manusia tidaklah memiliki peroleh baik itu pahala ataupun dosa illa masa kecuali apa yang dia usahakan nah, artinya berdasarkan usaha dia akan mendapatkan <clears throat> tanpa usaha dia tidak akan mendapat <clears throat> Kemudian hadis yang ma'ruf idan qata'a idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. <clears throat> Jika meninggal dunia anak Adam maka in qata'a terputuslah amaluhu amalan illa min thalath kecuali tiga perkara. Sedekatun <clears throat> jariyah <clears throat> atau ilmin yuntafa'u bihi au waladin au waladun salihun yad'u lahu kecuali tiga perkara sedekah yang mengalir pahalanya <clears throat> nah, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ilmu dia punya kemudian dia sampaikan dia dakwahkan diajarkan kepada orang lain sehingga bermanfaat diamalkan orang lain awaladun salihun yad'u lahu yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan dia ini diantara dalil ada dalil yang lainnya hadis-hadis doib dari pendapat Abu Hanifah dan semadhabnya dan pendapat Imam Malik nah Pendapat yang kedua menyatakan si mayit digantikan puasanya jika berhutang puasa nazar. Jika hutang puasa nazar, maka digantikan puasanya. Selain puasa nazar, maka tidak. Ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya dan ini yang diterjemah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Ibn Al-Qayyim Nah Ulama sekarang Syekh Al-Albani Syekh Soleh Fauzan Adalah yang mentarjih ini. berdasarkan beberapa dalil di antaranya hadis Bukhari, seseorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, <clears throat> Inna ummi nazarat antasuma, wa mata. A'alayya al qadha. <clears throat> Ibuku meninggal dunia. Ibuku pernah bernazar kemudian meninggal dunia. Ibuku pernah bernazar lantas meninggal dunia yakni sebelum menunaikan nazarnya afa aqdi anha apakah aku mengkodoknya Naam iqdi anha Ya Kodoklah puasanya Dainallah ahakku an yuqda Karena hutang kepada Allah Itu lebih wajib untuk Lebih berhak Lebih berhak untuk dibayar Dibanding hutang kepada manusia <clears throat> Nah, ada hadis lain juga Bukhari. Nah, <clears throat> inna ummi nadarat inna ja oh, ibuku pernah bernazar kalau diselamatkan yakni dalam sebuah perjalanan atau safar bernazar kalau aku diselamatkan antasuma syahron akan berpuasa sebulan. Maka ditanya kepada Rasulullah, apa aqdi' famatat apa aqdi anha?" Kemudian meninggal dunia, apakah aku mengkodoknya? Maka Rasulullah menjawab, "Naam, iqdi' anha." Iya. Bayarkan atau kodoklah untuk ibumu. <clears throat> Hadis-hadis ini hadis-hadis yang sahih. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yang menyatakan hutang puasa secara umum disyariatkan untuk menggantikan yakni mayit kita membahas tentang mayit ya mayit yang punya hutang puasa disyariatkan yakni dis untuk mengkodok siapa yang mengkodok ahli warisnya walinya aulia daripada si mayit al-aqriba yaitu al aulia <clears throat> Baik hutang puasa nazar atau hutang puasa kafara atau hutang puasa Ramadan. <clears throat> Nah, ini pendapat di antara pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan a'immah yang lainnya ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan hadis yang sekarang dibawakan oleh Syekh Sa'di dalam kitab ini man mata wa alaihi siyamun sama'anhu waliyuhu barang siapa meninggal dunia wa alaihi siyamun dan punya hutang puasa sama'anhu maka dipuasakan yakni dibayarkan puasanya oleh waliyuhu oleh walinya auliyahnya yaitu ahli warisnya bagaimana sisi pendalilannya lafadznya umum siyamun lafadz jamak dan lafadznya umum siyamun nakira maka berarti selama itu adalah hutang puasa baik puasa nazar ataupun puasa qada Ramadan atau puasa apa kafara maka berdasarkan hadis ini ahli warisnya atau aulia si mayit menggantikan <clears throat> menggantikan dan ini diantara salah satu kaul daripada الإمام الشافعي رحمه الله تعالى Dan ini yang diterjih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala demikian pula salah satu pendapat Imam Ahmad demikiannya ini Imam Ahmad ada diriwayatkan oleh murid-muridnya sebagian mengatakan ini pendapat Imam Ahmad murid-muridnya yang lainnya menukil bahwasanya pendapat Imam Ahmad adalah pendapat yang kedua al-muhim ini akwal para a'immah Kaul yang ketiga ini ditarji oleh Syekh bin Bas rahimahullah. Demikian pula Syekh al uthaymin nah, dan yang paling kuat dari permasalahan ini dua pendapat tadi. Nah, dua pendapat yang menyatakan kodok nazar atau umum yang namanya hutang puasa nazar ataupun selainnya maka diqadha. Pendapat yang kedua ini yang memperkuat adalah karena ini fatwa daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, demikian pendapat Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya seseorang punya hutang puasa Ramadan meninggal dunia apakah mengqadha? Kata Aisyah, "La." Radhiyallahu. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas. Ada fatwa dari Ibnu Abbas demikian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun pendapat yang ketiga ini pun kuat dari sisi keumuman lafaz. Man mata wa siyamun. Barang siapa meninggal dunia punya hutang puasa. Lafadznya umum, tidak ada yang mengkhususkan dan perlu diketahui perkara yang secara syariat dilafatkan dengan umum tidak boleh apa dipahami dengan pemahaman khusus kecuali dengan dalil yang khusus pula. Paham ya? Nah. Makanya kenapa zikir jama'i bareng-bareng? Itu kan amalan khusus bid'ah. Kenapa? Karena dia mengkhususkan perkara yang dengan dalil dalil umum tidak bisa untuk dijadikan apa dalil khusus. Maka perkara yang umum, am itu harus juga dipahami dan diamalkan secara am. Demikian kaidah yang benar. Sebaliknya perkara yang khusus pun demikian. Harus dipahami dan diamalkan dengan khusus. Dan am tidak boleh perkara yang sifatnya umum itu tidak boleh ditaksis, dipahami dengan kekhususan kecuali dengan dalil. Sementara para ulama yang menyatakan ini umum tidak ada dalil yang mentaksis, tidak ada dalil yang mentaksis. Karenanya Imam Nawawi rahimahullah menyatakan lafaz ini am berlaku kepada keumumannya. Bagaimana yang namanya hutang puasa maka baik itu puasa nazar, hutang puasa kafarah, hutang puasa, apa satu lagi? Ramadan. Nah, ini diganti. Dikodok, yakni disunnahkan untuk mengkodoknya. Bukan dan tidak ada khilaf kalau ini hukumnya sunnah bukan kewajiban, bukan kewajiban. <clears throat> Tetapi apa? Sunnah. Karena seseorang tidak diwajibkan karena orang lain. Masing-masing pribadi diwajibkan untuk apa siapa dirinya sendiri maka hadis ini maknanya adalah sunnah disyariatkan dianjurkan artinya jika dia mau menolong keluarganya yang meninggal dunia maka dia bisa menolong dengan apa mengkodok mengkodokkan membayarkan puasa yang pernah ditinggalkan misalnya oleh siapa oleh ibunya Dulu pernah hutang puasa, kemudian apa? Tidak membayarnya. Nah, ada kesempatan membayar tetapi tidak membayarnya. Atau punya hutang puasa nazar, kemudian tidak membayarnya. Maka si anak menolong orang tuanya yang demikian dengan cara apa? Mengkodokkan puasanya. Wallahu taala alam pendapat yang ketiga ini pendapat yang berdasarkan dalil lebih kuat. Nah, adapun fatwa daripada sahabat nah tidak cukup kuat untuk sebagai taksis <clears throat> sebagai taksis daripada lafaz yang am ini. Demikian disebutkan oleh bin Bas demikian juga Syekh Abdurrahman Bassam dalam Tawdih al-Ahkam Syarah Bulughul Maram <clears throat> Adapun tidak mengganti sama sekali, tidak disyariatkan mengganti sama sekali, ini pendapat yang paling lemah. Dengan alasan ayat tadi atau hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Jika meninggal anak Adam, amalannya terputus. Iya, dia si mayit terputus amalannya, tidak bisa berbuat, tetapi masih memungkinkan dia mendapatkan kebaikan dari orang lain. Contohnya apa? Maka karenanya kita diperintahkan untuk berdoa untuk siapa? Mayit yang meninggal dunia. Salat jenazah. Bermanfaatkah? Bermanfaat. Dapatkah dia kebaikan? Dapat kebaikan. Tapi dari siapa? Dari orang lain. Paham ya? Dari orang lain. Memang dirinya sendiri terputus, tidak dapat kebaikan kecuali amal jariah yang dulu pernah dia lakukan, atau ilmu yang bermanfaat diamalkan, atau apa? Anak soleh yang mendoakan dia. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa dapat kebaikan dari orang lain. Bisa dapat kebaikan dengan apa? Doa. Nah, maka contohnya juga haji. Dalil yang sahih ma'ruf bahwasannya seorang meninggal dunia belum sempat haji, kemudian ada yang mau menghajikan anaknya, cucunya mau menghajikan dia, sah menghajikan dia boleh sebagaimana hadis subruma ya, diistilahkan dengan hadis subruma seseorang berhaji menyatakan Allahumma labbaik an subruma ya Allah aku berhaji niatnya menghajikan subruma didengarlah Rasulullah dipanggil ditanya siapa subruma maka dikatakan saudaraku kerabatku maka oleh Rasulullah bukan dikatakan tidak sah hajinya untuk Subruma. nah tetapi kata Rasulullah apakah engkau sudah berhaji? Haji dulu untuk dirimu, baru kemudian berhaji untuk subruma. Maka hadis ini sebagai dalil bolehnya seseorang artinya ada kemungkinan bagi seseorang mendapatkan kebaikan dari orang lain. Benar, amalan si mayit telah terputus. Dia memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mendapat dari orang lain bisa. Nah, dan bisa atau tidaknya ini semuanya berdasarkan dalil. Paham ya? Contohnya apa? Bolehkah menghajikan si mayit yang belum pernah haji? Boleh. Kenapa? Ada dalil. Nah, paham ya? Nah, berpuasa menggantikan nazar puasa orang yang pernah bernazar kemudian apa ketika sukses berhasil dia tidak memenuhi nazarnya atau Eh, bersantai-santai tidak langsung memenuhi nazarnya kemudian meninggal dunia maka dinazarkan atau menurut pendapat yang ketiga ini tadi apa itu punya hutang puasa Ramadan misalnya digantikan oleh walinya maka ini ada dalilnya perkara yang tidak ada dalilnya tidak contohnya apa membacakan Al-Qur'an untuk si mayit Walaupun ini khilafiyah tetapi kalau sahih tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Para sahabat hidup tidak pernah ada yang melakukan mereka membacakan Al-Qur'an untuk si mayit. Dan demikian pula Rasulullah tidak pernah mengamalkan ini untuk kerabat-kerabatnya yang meninggal terlebih dahulu untuk istrinya Khadijah yang meninggal dan untuk pamannya, untuk Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Sehingga semuanya kalau ditanya bisakah si mayit mendapatkan manfaat dari orang masih hidup bisa diantaranya dengan apa? Dengan muslimin yang masih hidup kerabatnya atau bukan mendoakan dia. Maka diantaranya firman Allah Rabbana firlana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah ampunilah aku dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam beriman. Yang mendului kami termasuk di dalamnya yang sudah meninggal dari kalangan para sahabat. Dan juga dalil salat jenazah ini mendoakan siapa? Si mayit yang berarti si mayit apa bermanfaat mendapatkan doa si mayit jika doa yang mendoakannya makbul diterima. <clears throat> Intinya bahwasannya pendapat yang menyatakan sama sekali tidak digantikan puasa secara mutlak ini pendapat yang paling lemah. Dan qaulus sahih wallahu taala alam bisawab nam adalah itu berdasarkan lafaz hadis ini umum hadisnya yaitu dengan lafaz siyamun dan dia umum puasa lafaz siyamun nah, jama nakira siyakil am maka dikembalikan dipahami berdasarkan keumumannya dan ini sebagaimana disebutkan kaul atau madhab eh, pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu kaulnya dan ini yang diterjemah oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah ini juga pendapat Abu Thawr nah <clears throat> dan para ulama kita Syekh bin Bas, Syekh Al-Utsaimin, kemudian ulama yang berada di dalam fatwa lajnah daimah. Ini fatwa lajnah daimah memperkuat yang ini. Adapun pendapat kedua tadi disebutkan ini pendapat <clears throat> Imam Ahmad yang diterjemah oleh Imam Ahmad atau salah satu kaul yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad adalah ini. Nah, dan ini yang diterji oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah dan ulama kita di masa ini Syekh Al-Albani, Syekh Soleh Fauzan mentarjih ini dengan didukung oleh fatwa Aisyah dan Ibnu Abbas. Terlebih-lebih hadis ini hadis yang dijadikan dalil oleh eh, pendapat ketiga itu adalah yang meriwayatkan Aisyah man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Ini hadis akhrajahu apa rawanhu rawanhu Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan eh, mereka berpendapat perawi hadis lebih mengerti tentang hadis yang disampaikan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian berdasarkan pendapat yang ketiga ini atau yang kedua, meninggal dunia punya hutang puasa maka digantikan. Tetapi kapan seseorang dikatakan digantikan puasanya. Nah, ini juga menambahkan pengetahuan kita tentang perkara al-qadha. Seseorang yang meninggal dunia. Paham ya? Tidak berpuasa karena sebab sakit misalnya. Ya. Antum ingat-ingat pelajaran yang lalu. Kalau sakitnya diponis dokter memang tidak mungkin puasa di Ramadan dan ba'da Ramadan dan tidak mungkin sembuh. Apa yang dia lakukan? Ayo fidya. Ingat baik-baik. Kemudian perkara baru, ini tambahan. Kalau sakitnya itu ada kemungkinan sembuh. Paham ya? Ada kemungkinan sembuh. Ba'da Ramadan dia sehat dan tidak mengkodok puasa. Meninggal dunia. Inilah yang dimaksud dengan pendapat ketiga. Paham ya? Maka ahli mayitnya mengkodok untuk dia. Ada waktu untuk mengkodok dan ada kesehatan tetapi dia santai tenang-tenang menunggu sampai kemudian uh, apa berbulan-bulan ternyata meninggal dunia karena kejadian yang seperti inilah yang dikatakan apa mengkodok siapa yang mengkodok walinya adapun orang yang sakit sampai kemudian apa namanya tidak sempat menemui akhir Ramadan maka selesai. Paham ya? Tidak ada kodok baginya. Nah, tidak ada kodok baginya. Kalau sakitnya itu tidak ada kemungkinan sembuh dan sudah diketahui bahwasanya sakit parah tidak mungkin dia berpuasa di Ramadan ba'da Ramadan maka apa fidyah bayar fidyah <clears throat> nah Kalau sakitnya sakit biasa, ternyata kemudian meninggal dunia, maka tidak ada apa-apa bagi dia karena memang dia apa? tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan. Ah. Adapun seseorang yang tidak lalai maka tidak di, uh, Artinya tidak lalai memang sakitnya itu berlanjut. Ba'da Ramadan. Sakitnya berlanjut ba'da Ramadan. Kemudian dia meninggal dunia. <clears throat> nah, maka yang seperti ini sekali lagi tidak apa? Tidak dikodokkan oleh walinya. Kenapa? Karena dia tidak tidak punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukup bagi dia orang seperti ini fatwa para ulama fidyah. Nah, dibayarkan fidyahnya sama seperti orang yang apa? Memang tidak mampu untuk berpuasa di Ramadan dan ba'da Ramadan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Berikutnya sekarang masuk berpindah kepada perkara-perkara puasa sunnah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسئل وسئل عن الصوم يوم عرفة Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Yani ditanya tentang apa fadilahnya. Faqala yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Rasul ditanya tentang puasa Arafah, yaitu keutamaan puasa Arafah. Apa keutamaannya? Yukafiru sana al-madiyah menghapuskan dosa yang lalu wal baqiyah dan dosa yang akan datang. Kemudian wasu'ila an siam Ashura. Ditanya tentang puasa Ashura, keutamaannya. Apa puasa Ashura? Puasa di bulan Muharram yaitu tanggal 9, 10 Muharram atau 10 11 Muharram. Nah, yukafir sanah al-madiyah. Maka keutamaannya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian wasu'ila an saum yaumal itsnain ditanya tentang puasa hari Senin فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه Keutamaan-keutamaan tadi tersebut dalam sebuah hadis Ruahu Muslimun dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka yang poin pertama, yukafir eh, puasa Arafah. Maka hadis ini apa hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di sini menjelaskan puasa-puasa sunnah di antaranya puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Apa hukumnya? Sunnah bagi siapa? Ayo, yang tidak sedang haji. muslimin yang tidak haji nah maka mereka yang disunnahkan untuk puasa Arafah. Adapun bagi yang haji, Rasulullah dan para sahabat tidak mengerjakan ketika Arafah. Maka berarti bukan sunnah bagi orang haji puasa di bulan Arof, eh, di 9 Zulhijjah di hari Arafah. Dan dijelaskan keutamaan puasa Arafah ini yaitu menghapuskan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini berikutnya perkara berikutnya sunnahnya puasa Ashura. Sunnahnya puasa Ashura. Ashura ini dari Ashara yaitu tanggal 10. 10 apa? Muharram. Asalnya Rasulullah mengejar, mengerjakan pada tanggal 10. Tetapi kemudian para sahabat mengatakan bahwasannya al-Yahud juga berpuasa pada tanggal ini maka Rasulullah menyatakan ya, jika aku hidup tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 juga sehingga sunnahnya adalah apa 9 dan 10 ini yang paling afdol pelaksanaan bagaimana kalau tidak sempat berpuasa pada tanggal 9-nya maka yang afdol adalah 10 dan 11. 9 dan 11 ini tujuannya adalah mukhalafah siapa? Al-Yahud. Mukhalafah Al-Yahud. Sehingga kalau misalnya tanggal 9 tidak sempat, tanggal 11 tidak sempat, sempatnya tanggal 10, maka tetap sunnah tanggal 10. <clears throat> nah, demikian tahapan para ulama mengajarkan puasa Ashura dikerjakan pada tanggal berapa? 9 dan 10. Jika tanggal 9 berhalangan maka dia mengerjakan tanggal 10 dan 11. 11-nya ini sunnah dalam rangka apa? Mukhalafah al Kalau ternyata tanggal 10 saja sanggupnya, maka dia mengerjakan apa yang dia sanggup. Fattakullah mastata'tum. <clears throat> dijelaskan kenapa berpuasa karena pada Ashura itu adalah hari diselamatkan Musa. Hari diselamatkannya Musa dan kaumnya dari Firaun dan bala tentaranya. Maka Rasulullah menyatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Kita lebih berhak untuk bersyukur dengan diselamatkannya Musa alaihi salatu wassalam dibanding mereka al-Yahud. Karena kita pengikut Musa yang sesungguhnya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang murtad dari ajaran Musa. Al-Yahud sekarang adalah orang-orang yang murtad dari agama Nabi Musa yang dulu diajarkan dan didakwahkan oleh Musa alaihissalam. Kemudian disebutkan di antara puasa sunnah adalah puasa yom isnin. Disebutkan di sini zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan wa bu'istu fihi dan di mana aku dilantik sebagai rayu padaku yakni wahyu Disebutkan tadi bahwasanya puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang. Demikian pula puasa Ashura menghapuskan dosa yang telah lalu. Perlu diketahui yang dihapuskan daripada dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Ini kaidah ahlus sunnah. Berdasarkan dalil-dalil bahwasannya hadis-hadis yang semakna ini menjelaskan suatu amalan menghapuskan dosa atau menggugurkan dosa yang terhapus karena sebab amalan soleh adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu harus bertobat dan terpenuhi padanya syarat-syarat at-taubah. Nah, dosa-dosa besar harus padanya taubat dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan as-sunnah as-salawatul khams al-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadan yukaffir yukaffiru lima bainahunna majtunibatil kabair salat lima waktu kemudian salat Jumat ke Jumat berikutnya kemudian puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya ini menghapuskan dosa-dosa di antara hari-hari itu majtunibatil kabair selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka ini dalil bahwasanya dosa-dosa amalan-amalan itu tadi tidak terhapuskan eh, amalan-amalan eh, itu tadi apa eh, menghapuskan dosa eh, bahwasanya dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan apa semata-mata melakukan amal soleh itu tadi melakukan dosa besar harus padanya at-tauba. Alladzina yajtanibunal kaba'ira. Apa kelanjutannya? Alladzina yajtanibunal kaba'iral isma illa lamam. Orang-orang yang apa e, meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, kecuali dia terjerumus dalam dosa-dosa kecil saja. Kemudian disebutkan fadilahnya. Nah, keutamaannya eh, maka dengan ayat ini para ulama menyebutkan dosa kecil dihapuskan dengan amalan soleh dan adapun dosa-dosa besar itu dihapuskan dengan dia apa bertaubat dan memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, Berikutnya disebutkan keutamaan puasa Syawal. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Rawahu Muslimun. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Man shoma Ramadan Barang siapa yang berpuasa Ramadan Berarti Ramadan ini apa? Sebulan. Ramadan adalah syahrun. Thumma atba'ahu sittan. Kemudian dia susul dengan puasa enam hari min syawal di bulan syawal. Karena kasiyami ad-dahri. Maka nilainya seperti dia puasa sepanjang dahar, sepanjang tahun. Di sini sahih akhrajahu Muslimun an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ada beberapa puasa sunnah yang lainnya disebutkan insyaallah dibahas pada pertemuan berikutnya waktu tidak cukup untuk melanjutkan. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu